المدامع إنك أنت القادر المريد العالم الحي الواسع اللهم انفعني بما أقول وانفعهم بما أقول ويستمعون اللهم يا معلم إبراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اللهم اهدني اللهم اهدنا اللهم اهدهم واجعلنا سببا لمن اهتدى Allahumma atina al-hikmah allati man utiyaha faqad khairan katsira ya hayyu ya qayyum bi kana nastaghis Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ta taj'alul hazna idza syi'ta sahla amin ya rabbal alamin Bapak Ibu sidang salat Jumat eh sidang salat subuh maaf ya biasa khutbah Jumat jadi gitu ya yang dimuliakan Allah apa kabar semuanya Alhamdulillah. Gara-gara slip of the tongue bisa ketawa ya kita ya. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur atas nikmat sehat. Alhamdulillah Ustadz Mukmin udah keluar dari rumah sakit ya. Setelah sepekan. Jadi nggak ditransfusi darah pak ya. Tapi keluar darahnya ya. Alhamdulillah. Jadi beliau ini kalau menurut ukuran manusia udah hilang nyawanya. Tapi Allah kasih kekuatan ya. Kita menyaksikan darahnya keluar begitu banyak ya. Tapi alhamdulillah Allah kasih kesehatan. Memang umur itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Maka yakinlah bahwa tidak akan mati seseorang sebelum ajalnya tiba, tidak akan mati seseorang sebelum rezekinya semuanya terpenuhi. Ya. Jadi yakin aja kita. Kemudian izinkan saya menyampaikan tema yaitu orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena golongan, bukan karena uangnya, jabatan, bukan, bukan karena satu suku, bukan, bukan karena apa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersaudara dengan Bilal yang hitam, sebagaimana Rasulullah SAW bersaudara dengan Salman yang miskin dan bangsa Persia Al-Farisi sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat bersaudara dengan Abu Dzar Al Ghifari yang miskin, sebagaimana Rasulullah SAW bersaudara dengan Abdurrahman bin Auf yang kaya raya, ya Abu Bakar yang kaya, Utsman yang kaya, ya. Jadi karena Allah bukan karena apapun. Kemudian sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi SAW sabda, An Narojulan zaron akhon lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki-laki yang akan menziarahi saudaranya di satu kampung lain. Terima kasih, masya Allah, rezeki jazakallah khairan. Dapat lontong sayur pagi-pagi. Nanti langsung dimakan pak, jangan sungkan-sungkan. Kalau udah dingin nggak enak ya. Nah, ya, Tafadal. Jadi ada seorang laki-laki yang akan menziarahi saudaranya fi qaryatin ukhra di kampung yang lain. Fa'arsadallah lahu ala madrajatihi malakan. Lalu Allah mengutus malaikat untuk mengawasi jalannya. Jadi kalau orang silaturahim mengunjungi saudaranya itu, jalan menuju silaturahim itu diawasi malaikat, Pak. Ya, saking sayangnya Allah kepada orang yang bersaudara karena Allah. Falamma ata alaihi qol, lalu ketika mendatanginya, malaikat bertanya, "Aina turid?" Ya, mau kemana kamu? Kala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Laki-laki itu berkata, "Aku mau menerima, menemui saudaraku di kampung ini." Malaikat nanya, Pak. Masya Allah. Kala halaka alaihi min ni'matin tarubbuha. Malaikat bertanya, "Apa kamu mendapat satu nikmat darinya?" Maksudnya, kamu ada hajat, apa mau pinjam duit, apa mau minta uang atau mau apa ke sana gitu. Ya. Kemudian Kola. Ya. La ghairu anni ahbabtuhu fillah azza jalla. Ia berkata tidak selain aku mencintainya karena Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan termasuk kita bertemu di masjid ini karena Allah. Ya. Datang karena Allah. Coba kalau enggak karena Allah karena apa Pak? Dingin-dingin, hujan ya kan? Nah, ada yang apa masih linu, ada yang sakit kembung, ada yang apa sakit ini sakit itu macam-macam, tapi jalan langkah. Ini karena Allah, karena Allah. Malaikat berkata, apa kata malaikat? Fa ini Rasulullah, aku ini utusan Allah ilaika kepadamu bi annallaha qad ahabbaka kama ahab ahbabtahu fihi. Aku ini utusan Allah kepadamu bahwasanya Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah. Jadi mencintai orang karena Allah, bukan karena apapun. Ini penting, Pak. Nah, orang-orang yang mencintai karena Allah ini, saling mencintai karena Allah ini, nanti akan berkumpul di surganya Allah dalam keadaan saling mencintai. Amin ya rabbal alamin. Kemudian halaman selanjutnya, matalul mu'minin fi tawaddihim wa tarah wa tarahumihim wa ta'adufihim wa masalul jasad permisalan orang mukmin dalam kecintaan kasih sayang dan lemah lembutan di antara mereka bagaikan satu jasad satu tubuh masalul jasad idza istaka minhu utwun alahu sairul jasad bisahari wal humma apabila satu anggota badannya sakit niscaya seluruh tubuh itu ikut terpanggil tidak tidur dan demam ini muntafakun alaih Masya Allah. Jadi merasakan rasanya saudaranya yang sedang sakit. Sampai rasanya nggak bisa tidur juga, demam juga. Karena itu Islam mewajibkan kita untuk saling mencintai karena Allah. Dan ini penyempurna agama. Walladhi nafsi biadih kata Nabi demi zat yang jiwaku di tangannya la tadkhuluna jannah kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu sampai kalian beriman wala tu'minu kalian tidak beriman hatta tahabu sampai kalian saling mencintai awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum apakah kamu mau aku beritahu amalan yang kalau kalian amalkan kamu saling mencintai afsus salam bainakum sebarkan salam di antara kalian Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kenal enggak kenal, Assalamualaikum. Yang penting Muslim. Ya, assalamualaikum. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda bahwasanya beliau bersabda man ahabbalillah wa abghadha siapa orang mencintai karena Allah benci karena Allah bencinya karena Allah bukan karena hawa nafsu bukan karena dendam bukan benci atas kemaksiatannya bukan orang yang dibenci wa memberi karena Allah ya memberinya karena Allah bukan karena ingin dapat apa dapat apa bukan bukan ingin dapat balasan bukan wa alillah mencegah menghalangi karena Allah apa kata Nabi malal iman maka sungguh imannya telah sempurna jadi iman sempurna itu kalau semuanya karena Allah mencintai karena Allah benci karena Allah memberi karena Allah mencegah karena Allah menghalangi karena Allah bukan karena apapun bukan karena udang ada udang di balik rempeyek <laughs> ya Bukan, tapi karena Allah saja. Orang kayak gini nikmat, Pak. Hidupnya tenang. Karena selalu ikhlas. Tidak ada kepentingan-kepentingan selain Allah. Hanya kepentingannya Allah saja. Karena cinta kepada saudaranya, Pak. Sahabat sejati itu kalau saudaranya berbuat salah diingatkan. Bukan dibiarkan. Dari Anas bahasanya Nabi SAW sabda la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li Tidak beriman seorang dari kalian dengan sempurna sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri atau sebab dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana yang ia cintai untuk kebaikan dirinya Masya Allah Kemudian maka di sini ada ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jangan tolong menolong dalam benci-bencian. Jangan tolong menolong dalam apa? dengki-dengkian, marah-marahan, jangan. Justru kita disuruh mendamaikan. Ah dia bukan ini, ah dia bukan itu. Jangan. Yang penting dia muslim saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Damaikan saudaramu. Kemudian apalagi maka di sini terjadi tolong menolong. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Aqimus sufuf wa hadu bainal manakib." Tegakkan barisan itu, ratakan di antara pundak-pundak. Nah ini, Pak. Ini obat supaya hati kita bersatu dalam bersof solat itu disuruh kita meluruskan barisan dan me menempelkan pundak-pundak dan tutuplah celah-celah kosong. Kalau ada yang kosong setan masuk. Setan permusuhan dan lunakkanlah tangan kalian terhadap tangan saudara kalian. Jangan keras, nggak boleh. Dan jangan biarkan tempat-tempat terbuka untuk setan. Barang siapa menyambung soft, niscaya Allah menghubungkannya dengan rahmat. Dan barang siapa memutuskan soft, niscaya Allah putuskan dari rahmat. Jadi indikator persatuan itu atau obat dari persatuan itu yaitu menyambungkan soft dan ini bukan hal remeh, ini hal sangat penting. Justru jadi obat, Pak, menyambungkan soft itu. Ya. Ada orang yang gelian, Pak. Saya punya apa teman, kalau disambung soft itu geli dia. Loh, saya kena, bilang kenapa? Nggak ada hadisnya kok. Kok geli? Justru disuruh gitu jangan geli. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, Kemudian termasuk apa? Islam memotivasi kita untuk bersedekah dan peduli kepada orang fakir. Nah, dengan silaturahim saling cinta, bertemu di masjid ya, atau bertemu dalam silaturahim lain, dengan keluarga besar misalnya ya, keluarga sedara senasab ya. Nah, itu akan terjadi apa? sinergi atau ukhuwah Islamiyah dengan menyalurkan sedekah. Khut min amwalihim sadaqah. Ambil dari sebagian harta mereka sedekah untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakihim ya, untuk membersihkan harta dan membersihkan jiwa supaya nggak pelit, nggak cinta harta dan mencintai saudaranya. Wasalli alaihim. Berdoalah untuk mereka yang bersedekah berzakat itu. Sehingga kesombongan dan segala macam itu hilang. Bahwa ini harta hanya titipan dan kita mencintai saudara kita yang fakir yang duafa karena Allah. Dan orang yang bersedekah itu bukan sedang menolong fakir miskin, orang yang bersedekah berzakat itu sedang menolong dirinya sendiri sebagaimana hadis innamatun saruna wa turzaquna bidu'afaikum sesungguhnya kalian mendapat rezeki dan pertolongan dari Allah karena orang-orang yang lemah di antara kalian Berarti orang yang bersedekah dan berzakat itu sedang menolong dirinya sendiri sesungguhnya. Maka orang yang tidak mau berzakat, tidak mau bersedekah, dia sedang apa? membinasakan dirinya. Nauzubillahi min dzalik. Maka mari kita serakah dengan amal. Ya, bukan serakah dengan harta. Sebagaimana juga Islam motivasi untuk memberikan hadiah dan menerimanya, memberi makan, mendatangi undangan karena demikian itu akan memperkuat hubungan dan menciptakan damai. Bahkan Rasulullah SAW kata Nabi eh, kata Aisyah ini ya. E, apa? Yakbalul hadiah wa yusibu alaiha. Rasulullah SAW senantiasa menerima hadiah dan membalasnya. Jadi menerima hadiah dan membalasnya. Ses, uh, eh, minimal dengan jazakallah khairan. Kalau nggak punya apa-apa untuk membalas, semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Kalau yang ngasih hadiah banyak, jazakumullah khairan. Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Ya. Ada yang nambahin kasiran. Hadisnya sampai khairan saja. Kemudian dari Hurairah radhiyallahu an dari Nabi SAW, "Lau du'aitu ila dira'in au qura'in la ajabtu, walau uhdiya ilayya dira'un au qura'in qura'un la qabiltu." Kalau aku diundang untuk makan lengan atau betis hewan, kaki kambing, Pak, misalnya kikil itu. <laughs> ya, sungguh aku akan menghadirinya, Pak. Masya Allah diundang kaki kambing aja datang Nabi. Kalau aku dihadiahi kepadaku lengan atau betis hewan, kaki kambing misalnya Pak. Sungguh aku menerimanya. Lakobil tuh. Sungguh aku menerimanya. Jadi nggak ada kesombongan Nabi. Misalnya dihadiahi tetangga, dihadiahi teman. Cuma apa misalnya. Ya. Itu nggak ditolak, nggak boleh ditolak. Jadi terima saja. Nah terserah nanti misalnya setelah itu kita mau bagi-bagi sama apa saudara kita boleh kita makan sebagian kita bagi sama saudara kita sebagian boleh sampai ada kisah itu balik lagi pak <laughs> jadi ini yang dilihat yang dilihat oleh Allah itu movingnya itu mobilenya gerakan amal sedekah itu rahasia sentai kalung itu sampai kalungnya itu balik lagi ke Aisyah dikasih ke fakir miskin fakir miskin itu bersedekah lagi sampai balik lagi ke dia masya Allah kemudian idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Apabila salah seorang dari kalian diundang ke satu pesta walimah pernikahan, maka hendaklah dia mendatanginya. Sebagaimana juga Islam motivasi untuk saling memberi hadiah walaupun sedikit. Ya nisa al muslimat. Wahai wanita muslimah, la tak la tahkiranna jaratun bi jaratiha walau fir sina sah. Sah ya jadi Wahai wanita muslimah, jangan seorang tetangga meremehkan pemberian tetangganya yang lain walaupun hanya ujung kaki kambing, Mbak. Ujung kaki kambing itu jempolnya misalnya ya. Masya Allah. Jadi jangan meremehkan tetangga hanya walaupun hanya dengan pemberian kaki kambing. Wahai Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza tabahta marokotan faaksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Apabila kamu memasak sayur, maka perbanyakkan kuahnya, airnya. Fatahad jironaka, masya Allah. Ah, bagilah tetangga-tetanggamu. Batasan ngasih tetangga apa? Yang kecium, yang bau masakannya, masya Allah. Jadi kalau cuma dapat kuahnya aja pak, itu barokahnya pak, masya Allah. Kemudian diantara dalilnya apa? Tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kamu pasti kalian saling mencintai. Bukan karena pengen dapat proyek, pengen apa? Bukan pak. Ikhlas aja, <laughs> bukan. Bukan karena apa-apa ya. Jadi ikhlas dari Ta'ala. Masya Allah. Kalau karena ingin dapat tender atau proyek, pas ingin dapat tender dikasih hadiah. Kalau enggak, enggak. Malah ngejauhin. <laughs> Tapi kalau ini lillahi ta'ala. Kapanpun ya. Kemudian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah bersabda. Man ada maridon. Nada munadin minas sama. Barang siapa menengok orang sakit. Ini saya ada apa penyeru. Yang menyeru dari langit tibta wa taba mamsaka wa tabawwa'ta minal jannah manzilan. Kamu itu baik kata orang dari penghuni dari langit dan baik juga perjalananmu dan kamu telah mempersiapkan sorga sebagai tempat singgahmu. Jadi kalau nengok orang sakit itu jalan ke sorga, Pak. Masya Allah. Apalagi kalau di rumahnya ada orang sakit dirawat, ayah ibu kandungnya yang sakit dirawat dengan sabar. Itu jadi rumahnya rumah Raudatul Jannah, taman Sur taman surga. Jangan lagi ada anak kandung menitipkan ayah ibunya yang sudah payah di rumah jompo. Masya Allah, itu tidak anak durhaka. Na'udzubillahi min dalik. Yang sudah pikun, yang sudah pakai pampers terus ya. Itu diurus, jangan sampai apa dititipkan di panti jompo. Gantian, gentosan. Dulu kan beliau yang urus kita, sekarang kita yang urus beliau. Ayo silakan Mbak, tafadhol. Monggo. Jangan sungkan-sungkan. Bismillah. Ayo, saya mulai. Nanti dingin nggak enak itu. Ayo, bismillah. Bismillah, bismillah. Kemudian ini jazakumullah, jazakallah, jazakumullah khairan nih dikasih hadiah lontong sayur. Kemudian jadi orang yang dengan orang sakit dicap kamu itu baik, perjalananmu baik dan kamu telah mempersiapkan surga. Masya Allah. Sami itu Rasulullah SAW yakul, aku mendengar kata Abu Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, Mamin rajulin ya'udu maridon Mumsian illa kharaja ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannah Tidaklah seorang laki-laki menengok, menjenguk orang sakit pada waktu sore kecuali akan keluar bersamanya 70 ribu malaikat pak. Masya Allah. 70 ribu malaikat nemani orang yang menengok orang sah, sakit. Mereka mohonkan ampunan baginya sampai pagi. Jadi nengoknya sore di malaikat itu mendoakan ya Allah ampuni si fulan ini sampai pagi. Allah maufir lahu, Allah maufir lahu, masya Allah. Yang mintakan ampunan bukan manusia, malaikat yang doanya makbul, yang tidak pernah berbuat maksiat, ya, yang apa dia suci, ya dari perbuatan maksiat, masya Allah. Yang kerjanya taat kepada Allah. Kemudian apa kata Nabi? Wa kana lahu kharifun min fil jannah dan dia mendapatkan taman di sorga jadi nengok orang sakit itu jalan-jalan ke taman surga, Pak. Seperti ke Raudhah. Masya Allah. Ya. Barang siapa menjenguknya di waktu pagi keluar bersama 70 ribu malaikat mohonkan ampunan baginya sampai sore hari dan dia mendapatkan taman di surga. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi apa namanya ini mencintai karena Allah ini sampai menengok orang sakit pun karena Allah. Jangan pula kita ada orang musibah nunggu undangan gitu ya. Ah. Jadi kalau walimah kita nunggu undangan. Kalau orang musibah jangan kita nunggu undangan. Dari Mu'ad dari Rasulullah SAW dari Allah Azza wa Jal, apa ini? Berarti hadis kut, hadis kutsi. Dia berfirman, wajabat mahabbati lilladhina yatahabbuna fiyya wa yatajalasuna fiyya wa yatabadaluna fi kecintaanku wajib tercurah bagi orang yang saling mencintai karena aku saling duduk karena aku saling mengerahkan kesungguhannya karena aku masya Allah jadi karena Allah, bukan karena ada udang di balik rempeyek, bukan, tapi karena Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW ada seorang laki-laki akan menziarahi saudaranya tadi sudah. Jadi malaikat mengut, e, mengawasi dia atas perintah Allah dan menyampaikan bahwa Allah mencintai dia. Masya Allah. Maka Ayo ya kita sebarkan ruh kecintaan di antara kaum muslimin ini ya kita jauhi perbuatan permusuhan, perbuatan kemarahan, kita jauhi itu semua. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi dengan cinta Allah ini karena Allah ini insya Allah akan keberkah ya. Bersaudara kita di dunia, bertetangga kita di dunia sampai kita di sorga nanti. Bertemu sama Ustadz Nabhan Hussein, Ustadz Abdul Aziz Matnur bertemu dengan Ustadz-Ustadz ya. Siapa? Abu Abu siapa itu? Ah, Abu Luai ya, Lubis, Ustadz Hasibuan beliau yang meninggal ya. Eh, bertemu dengan Pak Samun ya. Bertemu kita insya Allah dan semua yang sudah duluan di antara kita ya. Jadi gantian aja nih, bisa saya duluan, <laughs> bisa Bapak Ibu belakangan nih ya. Nunggu giliran aja kan, siang malam tunggu panggilan kan. Kemudian kata Nabi SAW, Ma tahabba isnani fillahi ta'ala. Tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah Ta'ala. Illa kana afdalahuma asyadduhuma hubban di sahibi. Kecuali orang yang lebih utama dari keduanya adalah yang paling besar kecintaannya kepada saudaranya. Jadi yang utama yang paling besar. Jadi A dan B saling mencintai karena Allah. Dua orang mukmin. A lebih besar cintanya uh, kepada B. B juga cinta, cuman B A lebih besar lagi. Maka keutamaannya apa? Yang paling besar cintanya ini. Ya, subhanallah. Sampai seperti itu. Kemudian saudaraku, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, ini ada sebuah ayat bahwa kita masuk surga salah satunya sebab apa? Karena saling mencintai karena Allah. Jadi jangan ada dendam di antara kita, jangan ada marah di antara kita, jangan ada dusta di antara kita, jangan ada prasangka di antara kita. Karena sorga tidak mau dihuni oleh orang-orang yang hatinya kotor. Sorga hanya dihuni oleh orang-orang yang hatinya bersih. Al akhillau yawma Idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al muttaqin. Ya Ibadillah la khaufun 'alaikum. Al yawma wala antum tahzanun. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Kecuali orang yang bertakwa, al-muttaqin. Hai hamba-hambaku, tidak ada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati, yaitu orang yang beriman kepada ayat kami dan mereka dulu orang yang berserah diri. Masuklah kamu ke dalam sorga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan. Masya Allah. Karena mencintai, karena Allah karena Allah ya jadi bersaudara bermesraan karena Allah ini sampai di sorga ya kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah Inna la yaumal kiamah. sungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat ainal mutahabuna Nabi jalali mana orang yang saling mencintai karena kebesaranku Masya Allah nanya Allah Allah sudah tahu tapi maksudnya perlu apa penegasan sehingga muncul hadis kutsi ini al yauma udilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Ya, pada hari ini akan aku naungi mereka di dalam naunganku, yaitu orang yang saling mencintai karena Allah pada hari di mana tidak ada naungan pun kecuali naunganku. Ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an dia berkata Nabi SAW sabda inna min ibadillah la unasan la unasan mahum bi anbiya'a wala syuhada' yahbituhumul anbiya wasyuhada yaumal qiyamah bimakanihim minallahi ta'ala ta'ala sungguhnya di antara hamba Allah itu benar-benar ada beberapa orang yang mana mereka itu bukan nabi bukan para nabi bukan orang yang mati syahid bukan syuhada para nabi dan orang yang mati syahid berangan-angan seperti mereka karena kedudukan mereka di sisi Allah jadi ini orang bukan nabi bukan syuhada mereka berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau memberitahukan kepada kami siapa mereka itu?" Sahabat itu orang yang paling penasaran. Kalau ada yang bagus-bagus paling penasaran. Beliau bersabda, "Mereka adalah satu kaum yang saling mencintai karena Allah, tanpa ada hubungan keluarga di antara mereka." Ya, bahkan lebih dari saudara kandung, lebih dari apa? misanan sepupu, ya. Lebih, ya. Tidak juga mereka karena harta-harta yang mana mereka saling memberikannya. Maka demi Allah sesungguhnya wajah mereka tidak eh maaf, sesungguhnya wajah mereka itu benar-benar bercahaya dan sungguh mereka itu di atas cahaya. Jadi orang mereka orang yang mencintai karena Allah, hatinya bersih, wajahnya bercahaya. Mereka tidak merasa takut apabila orang pada ketakutan dan mereka tidak bersedih apabila orang bersedih. Senang aja orang yang cinta karena Allah itu. Dan beliau membacakan ayat ini dalam ayat apa? Ala inna Aulia Allahi la khaufun alaihim wa Ingatlah semuanya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan wali Allah ini nggak harus orang ngetop pak. Dari kebanyakan wali Allah itu orang yang tidak ngetop malah, nggak nyohor, tidak terkenal di dunia, terkenalnya di langit. Nah ini makanya banyak wali Allah itu mungkin orang yang biasa saja, yang nggak dianggap diremehkan orang, sama sekali nggak tahu. Masya Allah. Jadi bumi mengharamkan eh Allah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi, suhada dan para wali Allah. Maka kita lihat ada kuburan dan 40 tahun, 50 tahun digali masih utuh, bukan hanya jasadnya, kain kafannya. Dia siapa? Enggak tahu orang. Masya Allah, oh dia ternyata si Fulan, kakeknya si Anu, buyutnya si Anu. Dulu beliau itu, orang pun tidak tahu siapa dia, sudah melupakannya. Dan bukan orang ngetop ternyata, Masya Allah. Ternyata hati yang bersih itu menyebabkan dia menjadikan derajat wali. Jadi, wali Allah, Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di antaranya juga ada orang yang mencintai karena Allah. Dia akan merasakan manisnya iman. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Anas. Dari Rasulullah SAW dia bersabda. Salasun. Man kunna fi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara siapa saja yang semuanya itu ada pada dirinya. Niscaya dia akan mendapatkan manisnya iman. Siapa dia? Man Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu barang siapa orang yang mana Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya wa anna yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakrahu an ya'uda fi fil kufr ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar dan apa orang yang tidak suka kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya darinya sebagaimana dia tidak suka kalau dia dicampakkan ke dalam neraka jadi manisnya iman itu bisa dirasakan ya apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Seseorang yang mencintai orang lain, dia tidak mencintai kecuali karena Allah. Dan orang yang tidak suka kembali kepada kemaksiatan, kekafiran. Setelah Allah menyelamatkannya darinya. Sebagaimana dia tidak suka kalau dia mencampakkan ke dalam neraka. Sampai jijik, membayangkan maksiat di masa lalu itu jijik. Gak ada bangga, gak ada rasa senang, malah jijik. Nah, dalik. Jangan sampai apa seseorang merasa apa bangga dengan maksiat. Nah, dalik. Dan kemaksiatan yang membuat orang itu bertobat, merasa hina di sisi Allah, itu jauh lebih baik daripada ketaatan kepada Allah yang bikin orang itu sombong dan bangga dengan amal. Jadi dilarang bangga dengan amal. Dilarang bangga dengan a, ah, amal. Karena kita tidak tahu pula amal kita diterima atau tidak. Ini masih menjadi rahasia Allah. Maka kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbi, terimalah amal kami dan terimalah taubat kami sesungguhnya engkau maha mendengar apa innaka antas dan maha mengetahui engkau maha menerima tobat dan maha penyayang kemudian yauma la yughni maulan an maulan syai'an wala hum yansarun illa man rahimallah illa man rahimallah yaitu hari yang mana seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikit pun sekarang saya minta tolong Pak, lapar Pak, saya minta makan masih bisa. Nanti nggak bisa. Masya Allah, ya. Nah, tolong Pak, saya sakit nih Pak, nggak apa nggak bisa jalan. Tolong saya dipapah, masih bisa sekarang. Nanti nggak bisa. Ya, yaitu hari yang mana seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikit pun dan mereka tidak akan mendapat pertolongan kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Yauma marumin akhi ayat lain pada hari itu seseorang berpisah dengan uh, saudaranya wa ummihi wa abi dengan ibunya dan bapaknya wa sahibatihi wa bani dengan sahabatnya dan anak-anaknya pisah pada anak kandung dia sendiri yang melahirkan yahuni pada hari itu mereka sibuk dengan urusannya sendiri sibuk sama urusannya sendiri Masya Allah saking sibuknya itu nggak ngurusi orang padahal orang semua orang itu telanjang dalam keadaan tidak disunat nggak ngurusi orang lagi ketika hari kiamat itu dibangkitkan dalam keadaan telanjang dan tidak disunat nggak ngurusi orang lagi saking sibuknya Masya Allah ya Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah pada hari yang sangat dahsyat itu. Kemudian nah ini maksudnya tadi sebagian mereka akan tercukupi oleh sebagian lain dan sebagian mereka memberi manfaat kepada yang lain. Jadi maksudnya apa? Pada hari itu nggak bisa lagi kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Nah ini illa mar Allah Orang yang diberi rahmat oleh Allah. Apa rahmat Allah itu dalam surga nanti? Berkumpul kita Pak sama keluarga kita di surat Turet 21. Di surah Yasin 56 juga. Kumpul Pak. Kumpul. Kumpul Pak. Ada yang istrinya meninggal, nikah lagi. Istrinya meninggal lagi, nikah lagi. Ya. Nanti kumpul ketemu istrinya tiga kali nikah ya ketemu sama istrinya tiga itu. Iya, tiap anak dapat anak lima misalnya, lima belas anaknya ya. Kesebelasan plus tiga cadangan ya, empat cadangan. Ketemu nanti pak bertemu. Jadi kita diciptakan tidak temporary, tidak sementara, tapi abadi, eternally. Masya Allah. Hum wa jumfi fi dhilalin ala arqim takyun Atau ya tadi kan, mereka dan istri mereka ada di surga di tempat-tempat yang teduh di atas dipan-dipan, masya Allah. Enak banget ya, surah Yasin itu kan. Kemudian ini lagi sebuah hadis tentang syafaat ketika manusia lewat di atas sirat. Amal itu membela Pak. Syafaat itu amal. Jadi ada orang jalannya merangka nih seperti Masya Allah. Di halaman 328 saja ada hadisnya panjang nih. Maka orang mukmin melewati sirot jalan seperti kejapan mata Pak. coba set. Kayak Nabi Sulaiman ngedip mata singgasannya Bilqis tahu-tahu di depannya kan. Seperti kilat, seperti angin, seperti burung, amin. Dan seperti lari kencang, seekor kuda dan kendaraan-kendaraan. Lalu ada yang selamat, ada yang dirobek-robek. Nablum dalik. Dan ada juga yang dilemparkan ke neraka jahanam. Nablum dalik. Sehingga orang-orang beriman terbebas dari neraka. Maka demi zat, zat yang jiwaku ada di tangannya, ini kata Nabi ya. Tidaklah seorang dari kalian yang paling keras permohonannya kepada Allah di dalam menghasilkan satu kebenaran daripada orang yang beriman kepada Allah pada hari kiamat terhadap saudara-saudara mereka yang mereka berada di atas di neraka. Mereka berkata, Ya Rabb kami, mereka berpuasa bersama kami, mereka sholat dan mereka berhaji. Lalu dikatakan kepada mereka, keluarkan orang yang kalian ketahui maka jasad mereka diharamkan atas Jadi saudara kita yang sudah di surga itu ngomong, Pak. Ya, eh ya Allah, itu orang pernah haji, pernah sholat sama saya, ya Allah angkat dia. Gitu, Pak. Masya Allah. Jadi saling mengenal berarti nanti. Ya. Kemudian maka mereka mengeluarkan makhluk yang banyak yang telah disentuh oleh api neraka. Ini disebut jahannamiyin. Di Riyadus ada kan ya? Pernah dulu dibahas oleh almarhum Ustaz Abdul Aziz Matnur. Jadi Allahu fir warhamhu. Jadi wajah mereka di surga itu nanti kekuning-kuningan karena bekas dibakar di neraka. Di neraka. Sebelum masuk ke surga dicelupkan di, dulu di telaga Kausar, di telaga itu kemudian ditaruh di surga. Maka mereka mengeluarkan makhluk yang banyak yang telah disentuh oleh api. Ada yang sampai kedua betisnya, ada yang sampai kedua lututnya. Kemudian mereka, mereka berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbana. Tidak tersisa seorang pun dari orang yang kau perintahkan pada kami untuk mengeluarkan mereka. Lalu Allah berfirman lagi, Kembalilah kalian. Barang siapa yang kalian dapatkan ada dalam hatinya seberat dinar dari kebaikan, maka keluarkanlah. Allah itu begitu pemaaf, Pak. Dosanya manusia ini sebesar apapun, sedikit aja sebesar dinar, koin uang kecil seribuan itu, Pak. Itu kebaikan segitu aja, itu sama Allah dikeluarkan dari neraka, Pak. Masya Allah. Asal tidak syirik. Lalu mereka mengeluarkan banyak makhluk. Kemudian mereka berkata, Ya Rabbana, kami tidak meninggalkan seorang pun dari orang-orang yang kau perintahkan pada kami untuk mengeluarkan mereka. Kemudian Allah berfirman, Kembalilah kalian, maka barang siapa yang kamu dapatkan ada dalam hatinya seberat setengah dinar dari kebaikan. Setengahnya koin, Pak. Maka keluarkan dia. Lalu mereka mengeluarkan banyak makhluk. Kemudian mereka berkata, Ya Rabbana, kami tidak meninggalkan seorang pun dari orang yang kau perintahkan kepada kami untuk mengeluarkan mereka. Kemudian berfirman lagi Allah, Kembalilah kalian, barang siapa yang kamu dapatkan dalam hatinya ada seberat darah darroh kecil sebesar atom buat dari kebaikan maka keluarkan. Lalu mereka mengeluarkan banyak makhluk. Kemudian mereka berkata, Ya Rabbana, kami tidak meninggalkan dalamnya pemilik kebaikan. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, jika kalian tidak mempercayaiku dengan hadis ini, maka bacalah jika kalian menghendaki. Sesungguhnya Allah tidak mendalimi sebesar zarrah pun. Dan jika itu satu kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan dan akan mendatangkan dari sisi yang paling besar. Maka jangan meremehkan kebaikan, Pak. Walaupun hanya tersenyum sama saudara kita. Cuma hanya mengucapkan Assalamualaikum. Itu Masya Allah, di sisi Allah besar sekali. Pak. Dan itu muncul dari hati yang bersih. Ya, yaumala tanfaumalun tanfa'u malun wala banun, yauma yanfa'u malun banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak manfaat lagi harta dan anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Allah berfirman, para malaikat memberi syafaat. Para nabi telah memberi syafaat, orang beriman telah memberi syafaat. Semuanya nih Pak, pol-polan ngasih pertolongan, pembelaan, syafaat dan tidak tersisa kecuali syafaat Allah yang Maha Pengasih. Akhirnya apa, Pak? Malaikat Nabi itu bisa ngasih syafaat atas izin siapa, Pak? Allah. Maka pemilik syafaat itu siapa? Asy-Syafi itu Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengumpulkan satu kaum dari neraka. Lalu dia mengeluarkan darinya ini Allah sendiri yang mengeluarkan. Satu kaum yang tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun, mereka telah kembali menjadi arang, Pak. Habis sudah. Ya, Lalu Allah lemparkan mereka ke sungai yang berada di mulut surga yang disebut sebagai sungai kehidupan. Maka mereka keluar sebagaimana keluarnya biji yang terbawa banjir. Masya Allah ini air hujan mbak. Biji-biji itu keluar ya. Buah pace itu keluar semua jadi numbuh gitu ya. Nah, tidaklah kamu melihat biji itu ada yang di bebatuan ataupun tersangkut di pohon yang terkena sinar matahari menjadi agak menguning dan menghijau dan yang berada pada naungan yang teduh menjadi putih. Lalu mereka berkata, Wahai Rasulullah, seakan-akan engkau menggembala di padang yang luas. Lalu mereka keluar seperti mutiara yang di leher-leher mereka ada tanda yang diketahui oleh ahli surga, bahwa mereka itu adalah orang yang telah Allah bebaskan. Yaitu orang-orang yang Allah masukkan surga tanpa satu amalan pun yang mereka kerjakan. Jadi kita tidak boleh bangga dengan amal, Pak. Ada orang ini dengan rahmat Allah, Pak. Tapi jadi arang dulu. Kita nggak pengen jadi arang dulu ya. <laughs> Langsung bisa tol, langsung surga. Amin. Ya dan juga tanpa satu kebaikan pun yang mereka persembahkan. Hati-hati ini. Ya. Apalagi sampai ada sesama muslim saling mengkafirkan. Gak boleh Masya Allah. Hmm, sampai musuhan. Gak boleh. Ya. Jadi ini kemudian Allah berfirman. Jadi diterima tidaknya amal itu nanti beyond the grave. Di balik kuburan. Bukan sekarang. Oh karena kamu gak satu golongan satu maksudnya apa bukan apa misalnya ada sekarang golongan khawarij nih ya <laughs> Yang Masya Allah nggak boleh. Kemudian Allah berfirman, masuklah kalian ke dalam surga apa yang kalian lihat. Maka itu untuk kalian. Lalu mereka berkata, Ya Rabbana, engkau telah memberi kami apa yang engkau tidak memberikannya kepada seorang dari penghuni alam ini. Kemudian Allah berfirman, kalian memiliki satu yang lebih utama di sisiku dari hal ini. Lalu berkata, Ya Rabb, apakah ada yang lebih utama dari hal ini? Allah berfirman, keridoanku. Maka aku tidak benci terhadap kalian setelahnya selamanya. Jadi kalau udah, orang udah dapat ridhonya Allah, Pak, mau apa, Pak? Nah ini yang kita minta radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka dan mereka pun ridho kepadanya eh, kepada Allah ya. Dzalika kaliman, khasyya rabbah. Itu hanya balasan untuk orang yang takut kepada Allah. Surah Al-Baqarah. Kemudian dikatakan kalian perbanyaklah mencintai saudara-saudara itu karena sungguhnya setiap orang mukmin memiliki syafaat. Tadi manggil pak, manggil saudaranya. Ini hadisnya apa? Mutafakun alaihi, sahih banget Lima periode hadis yang mensahihkan. Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmizi ya. Abu Kemudian apa? Di sini dikatakan Imam Syafi'i berkata, aku mencintai orang soleh walaupun aku bukan dari golongan mereka. Imam Syafi'i itu low profile, tidak merasa dirinya soleh, padahal tujuh tahun sudah hafal Quran. Muridnya Imam Malik, ya, masya Allah, Imam Malik pun bertanya kepada Imam Syafi'i muridnya. Tapi Imam Syafi'i berkata, aku mencintai orang soleh walaupun aku bukan dari golongan mereka. Imam Syafi'i yang soleh itu mengatakan dirinya bukan soleh. Masya Allah. Mudah-mudahan aku mendapatkan syafaat dengan perantaraan mereka. Masya Allah. Jadi jangan ada kebencian di antara kita. Dan aku marah kepada orang barang bawaannya adalah kemaksiatan. Meskipun barang bawaan kita sama. Masya Allah. Jadi benci, Imam Syafi'i benci sama orang yang maksiat. Walaupun Imam Syafi'i ngaku, aku juga ahli maksiat. Masya Allah. Orang yang sudah begitu soleh masih mengaku banyak dosa. Masya Allah. Apalagi saya. Jadi kata Imam meskipun barang-barang kita sama, masya Allah. Masya Allah. Nabi saja Rabbana dalam membaca doa apa? Rabbi firli, ampuni aku, mengaku ada dosa. Nabi sehari semalam 70 kali atau 100 kali minta ampun. Inilah astagfirullah ya fil yaumi walailah sab'ina marrah au mi'ata marrah. Aku sehari semalam minta ampun sama Allah 70 kali, 100 kali. Itu Nabi yang sudah diampuni dosanya, masih merasa banyak dosa. Masya Allah. Jadi nggak ada kesombongan sama orang dan sebagainya. Atau merasa lebih hebat dari orang tidak. Maka kesombongan itu kata Nabi apa? haq wa Menolak kebenaran dan meremehkan, merendahkan manusia. Nauzubillahi Kemudian Saudaraku yang dimuliakan Allah, anna rajulan kana inda Nabi SAW. Famar wasallam ada seorang laki-laki sedang berada di hadapan Nabi SAW. lalu seorang melewatinya Saya berkata ya Rasulullah Sesungguhnya aku ini benar-benar mencintai orang ini. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, apakah kamu telah memberitahukan kepadanya? Dia berkata, tidak. Beliau bersabda, beritahukanlah kepadanya. Periwayat berkata, lalu dia menemuinya, saya berkata, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah, ini inni uhibbuka fillah. Lalu dia berkata, ya faqal ahabbakalladhi, ya, ahbabtani lahu. Semoga zat yang mana karenanya kau mencintaiku mencintaimu. Ya, sama-sama ayo kita mengucapkan inni uhibbuka fillah. Kalau ibu-ibu ini inni uhibbuki fillah, mencintai ibu-ibu ya. Inni uhibbuki fillah atau kalau banyak inni uhibbukum fillah. Nabi pernah mendoakan Hasan, Hasan bin Ali, cucu Nabi ya. Itu Allahumma inni uhibbuhu fa'hibbahu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai Hasan ini, maka cintailah Hasan ini ya Allah. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim itu. Ya, itu boleh buat doain anak cucu, Pak. Atau doain saudara kita juga boleh. Ah, ya, ya, jadi Allahumma ya Allah. Ah, pakai bahasa Indonesia juga boleh, bahasa Jawa. Aku mencintai dia ya Allah, cintailah dia. Jadi sampaikan. Kawulo cinta tresno kalian panjenengan sedoyo. Ah gitu. <laughs> itu disampaikan. Jadi sesama itu saling mencintai itu disampaikan. Ya, <laughs> ada. <laughs> Jadi di, di apa Eh, ekspresikan gitu ya. Aku cinta kepadamu karena Allah gitu. <laughs> Jadi mati sewaktu-waktu itu dalam keadaan saling mencinta, saling mencintai ya. Bukan karena aku, <laughs> bukan. Lalu nanti yang gotong kalau kita mati siapa pak? Saudara kita kan. <laughs> Masa kita nggak mencintai saudara kita? Yang nyolati siapa pak? Saudara kita. Kita ini nggak bisa hidup sendirian. Dalam arti apa? Saling menolong, saling tolong menolong. Ya. Pencintaan. Jadi Apalagi ini ada sebuah ungkapan ya. Sesungguhnya saudaramu yang hakiki ini adalah orang yang selalu bersamamu dan orang yang membahayakan dirinya demi memberikan manfaat kepadamu. Dan orang yang apabila ada tuduhan menyerangmu, maka kekuatannya akan dikerahkan demi membantumu. <laughs> Masya Allah. Dalam ini ya. Jadi sesungguhnya saudaramu yang hakiki adalah orang yang selalu bersamamu dan orang yang membahayakan dirinya demi memberikan manfaat kepadamu. Jadi membela diri, uh, orang lain untuk keselamatannya. Seperti Abu Bakar membela Nabi SAW. Dan orang apabila ada tuduhan menyerangmu, maka kekuatannya akan dikerahkan demi membantumu. Nah ini pak, orang yang cinta karena Allah, nanti makarnya Allah yang main. Makanya para Nabi Rasul Waliullah itu nggak ada kekhawatiran. Apa? Yang nolong Allah, yang punya langit bumi. Maka menang tanpa melawan, ya tanpa tentara. Menang, wong tentaranya Allah, apa e, malaikatnya, semuanya. Karena dia dicintai Allah, dicintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Walladina ini ayat Allah berfirman tentang kaum Ansor, orang Madinah yang menolong orang Muha, Muhajirin. Walladina tabawa udar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajaru ilaihim wa yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah ini dan telah beriman, Ansor maksudnya ya sebelum kedatangan muhajirin ya, yang dari Mekah. Mereka mencintai orang berhijrah kepada mereka dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada orang muhajirin. Jadi ikhlas ngasihnya, Pak. Dan mereka mengutamakan orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang yang beruntung. Masya Allah. Sampai begitu, Pak. Sampai saking ini ngasih apa? Ini orang ninggalin harta benda, Pak. Ninggalin keluarga Ya, enggak punya apa-apa, cuma baju ada. Ada seorang sahabat yang harus hijrah itu sama orang kafir Quraisy, tinggalkan semuanya, hartamu semua. Jadi kosongan aja cuma baju yang menempel di badan. Itu dikasih tanah, dikasih kendaraan semua oleh orang Medina. Makanya Nabi saking sayangnya sama orang Medina yang menyakiti penduduk Medina sama dengan menyakiti aku, masya Allah. Makanya kedoliman di Madinah pulang cepat. dua kali berkahnya Medina itu dua kali lebih berkah daripada Mekah doanya Nabi, ya Allah jadikan Madinah dua kali lebih berkah daripada Mekah. Masya Allah, sampai seperti itu, sampai disebut kota, eh masjidnya Masjid Nabi, Masjidun Nabawi, Masya Allah, sampai seperti itu. Nah maka sampai ada yang menghadiahkan istrinya dilarang sama Nabi, istrinya empat gitu, nggak boleh, jangan istri yang dihadiahkan nggak boleh. Sampai kayak gitu pak, saking cintanya sama orang muhajirin ya. Dari Anas radhiyallahu an dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu itu ketika dia menganiaya atau teraniaya. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, orang ini kita menolongnya karena di, ketika dianiaya." Lalu bagaimana kita menolongnya ketika dia menganiaya, berbuat zalim? Beliau bersabda apa? Qala ta'khudhu fawqa yadayhi. Kamu halangi kedua tangannya, hentikan kedolimannya. Berhenti kamu berbuat zalim, enggak pantas kamu dolimi saudaramu itu enggak boleh. Ya. Nah itu cara nolong saudara kita yang berbuat do, dolim apa halangi hentikan kedolimannya ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa Rasulullah bersabda, "Al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa yuslimuhu." Seorang muslim itu adalah saudaranya seorang muslim lainnya, dia tidak menganiaya dan tidak menelantarkannya. Barang siapa memenuhi keperluannya saudaranya maka Allah berada dalam keperluannya. Nah, ini hadisnya nih, Masya Allah. Jadi rezeki itu kalau kita nolong saudara kita, kita ditolong Allah. Kalau kita nggak nolong saudara kita, susah kita dapat pertolongan Allah. Masya Allah. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Siapa yang menolong saudara hajat saudaranya, maka Allah memenuhi hajatnya. Masya Allah. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil kiamah. Maka Barang siapa melepaskan kesulitan dari orang muslim, saya Allah akan lepaskan darinya satu kesulitan dari kesulitan pada hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullah yaumal kiamah. Siapa yang menutup celah aib orang Islam, saya Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, mahmud khalafah, kalau yang buka aib saudaranya, dibuka aibnya oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Malah melihat aib saudara kita, oh, ya Allah, kok aku dilihatin aib saudaraku ini ya Allah. Diam, jangan disebarkan, tahan. Ya, Sebagaimana kita tidak mau aib kita terbuka. Apalagi yang suka memandikan jenazah. Ya, itu tutupi aib si jenazah. Apapun keadaan jenazah itu. Diampuni 40 kali oleh Allah si pemandi jenazah yang menutupi aibnya. Diampuni Allah sekali aja udah ketutup. Apalagi 40 kali. Masya Allah. Hapus itu dosa. Bersih total. Ya, ini fadilah orang yang suka memandikan jenazah. jenazah. Kemudian dari Abu Musa. Dia berkata, Nabi SAW sabda, Innal ash'arin al-as'ariyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu yalihim bil madinah jama'u makana indahum fi saubin wahidin thumma qasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyati fahum minni wa ana minhum. Sungguhnya orang-orang dari suku Asy'ari apabila bekal-bekal mereka habis pada penyerang peperangan atau makanan untuk keluarga mereka di Madinah menipis, maka mereka mengumpulkan apa saja yang ada pada mereka ke dalam satu baju, kemudian mereka membagikannya di antara mereka di dalam satu bejana dengan rata. Mereka itu adalah dariku dan aku dari mereka. Aku golongan mereka dan mereka adalah golonganku. Masya Allah. Mereka golonganku, aku pun golongan mereka. Masya Allah. Sampai Nabi begitu. Mereka juga kekurangan, Pak. Tapi disebarin Dulu ini saudaranya. Masya Allah. Ini kayak gini enak ini. Makanya Nabi itu peninggalannya apa? Cuma 30 sok gandum itu. Karena sibuk ngurusin orang. Dan Nabi pernah melihat neraka dan surga langsung. Maka Nabi tahu dunia ini hanya fana palsu sementara. Tempat ujian, penjaranya orang beriman. Surganya orang kafir. Nah orang kafir dilulu istidroj. Kemudian seorang kekasih sudah seharusnya senantiasa menasihati kekasihnya dari Tamim Ad-Dari bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Alladzin ad-dinun nasihah, agama ini nasihah." Kulna liman, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillah wa kitabihi, bagi Allah ya, bagi kitabnya, wali rasulhi bagi rasulnya, wali aimmatil muslimin wa, im, wa ammatihim dan bagi pemimpin orang Islam serta rakyat mereka. Nah, kalau nasihati pemimpin, misalnya ada kedoliman atau kesalahan, jangan di depan umum, ditarik, cuma merempat mata, disampaikan. Kalau misalnya mau nerima alhamdulillah, nggak mau nerima ya sudah. Alhamdulillah juga, yang penting sudah menyampaikan. Karena apa? Uh, afdolul jihad, jihad yang paling besar itu adalah kaulul eh, hak hak ala sultan. Mengatakan kebenaran kepada penguasa. Nah, kita dilarang buhot Pak. Kudeta kepada pemimpin sepanjang pemimpin itu tidak melarang kita sholat dan dia masih sholat. Imam Ahmad bin Hambal kurang apa, Pak? Sama al hajjat itu kan. Wah dicambuk, didolimi. Imam Ahmad bin Hambal, ulama itu waliullah Masya Allah. Hanya karena disuruh dipaksa mengatakan Al-Quran itu makhluk. makhluk. Gak mau Imam Al-Quran ini bukan makhluk. Semua di bumi ini makhluk. Yang bukan makhluk cuma Quran. Dipaksa Imam Ahmad. Sampai dicambuk yang ukuran orang. Kata apa riwayat itu harusnya sudah mati beliau. Pada hari penggantungan hari itu. Malah khalifahnya itu yang mati duluan mbak. Masya Allah. Kemudian setelah khalifah itu meninggal. Digantikan anaknya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal dibebaskan. Masya Allah. Sampai begitu sabarnya Imam Ahmad kepada pemimpin yang zalim. Sepanjang dia tidak melarang sholat dan dia sendiri masih sholat. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Kemudian al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang beriman itu cermin bagi seorang mukmin lainnya. Mir'ah, mir'ah itu cuaca. Bahasa Inggrisnya apa? Mirror. <laughs> mirror, mirror ya. Jadi sama mir'ah. Wal mu'minuna akhul mu'min. Orang beriman itu adalah saudara bagi orang mukmin yang lain yakufu alaihi doyatahu wa yahutuhu min waraihi. Dia menjaga hartanya, melindunginya di belakangnya. Jadi tidak menusuk di belakangnya justru, tidak menggunting dalam lipatan. Tapi melindungi, melindungi di belakangnya. Kenapa hadisnya melindungi di belakang, Pak? Karena di belakang orang kan lemah. Bisa diapain aja, tapi malah dilindungi. Nah, ini dia. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, nah ini. Dalam doa pun kita mendoakan kekasih kita, saudara-saudara kita, Pak? Sudahkah kita mendoakan jamaah muhajirin? Sudahkah kita mendoakan tetangga kita? Sudahkah, sudahkah kita mendoakan saudara-saudara kita yang dengan kalau perlu kita sebut satu-satu, kita ingat-ingat wajahnya dalam doa kita dalam tahajud. Masya Allah. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, ayo kita coba. Ini menumbuhkan rasa cinta di antara kita ya. Jadi dalam hadis Qadintus Sam Aku datang ke Sam, ini kata Abdullah bin Sofwan yang istrinya adalah Ad-Darda, dia berkata, aku datang ke Sam lalu mendatangi Abu Darda di rumahnya, tapi aku tidak mendapatinya, yang ada hanya Ummu Darda istrinya. Dia berkata, "Apakah kamu ingin pergi haji tahun ini?" Aku berkata, "Ya." Dia berkata, "Berdoalah kepada Allah untuk kebaikan kami." Karena sesungguhnya Rasulullah bersabda, apa? Kata Nabi, doa seorang muslim bagi saudaranya pada saat ketidakhadirannya itu adalah dikabulkan. Di sisi kepalanya ada malaikat yang didelegasikan setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan kebaikan. Maka malaikat yang ditugaskan menjawab doanya dengan amin ya Allah. Dan semoga kamu mendapatkan doa semisalnya. Masya Allah. Jadi jangan pelit doa. Mari kita saling mendoakan kebaikan di antara sesama kita muslimin muslimat ya. Kemudian apalagi Yahya bin Mu'ad berkata, sejelek-jelek teman adalah yang mana kamu mengatakan kepadanya, sebutlah saya di dalam doamu seorang kekasih hendaklah memohonkan ampun bagi saudaranya baik di waktu malam maupun di waktu siang dan hal ini adalah kebiasaannya para malaikat mukarrabin yang didekatkan kepada Allah dan para nabi yang diutus. Maksudnya apa? Enggak usah kita nunggu diminta saudara kita didoakan, doakan kita. Apalagi sampai minta <laughs> maksudnya gitu. Masya Allah. Apalagi yang mau haji umrah, nitip doa. Oh, kalau sudah nitip itu udah. Yang enggak nitip doa itu doakan, Pak. Apalagi haji umrah. Enggak haji umrah dalam safar. Nah, maka salah satu doa yang dikabulkan, doa sesama muslim, saudara muslim, yang berjauhan tidak saling memberitahu bahwa mereka saling mendoakan. Masya Allah. Maka bagaimana ya? Kita ini ditolong Allah salah satu sebabnya, wallahu alam. Ya itu barangkali lewat doa-doa saudara kita ini, masya Allah. Ya. Kemudian Allah dina. sampai malaikat pun mendoakan. hamilun al arsh wa man haulahu sabihuna bihamdi rabbihim bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna amanu malaikat yang memikul arsh dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabbnya dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang yang beriman. Malaikat aja doain kita, Pak. Malaikatnya nggak tanggung-tanggung, malaikat yang mikul arsh. Masya Allah, yarhamukallah. Kemudian Nuh alaihissalam berdoa, Rabbi firli wali walidayya dakhala baita mu'minin wal mu'minin wal mu'minat. Ya Rabku ampunilah aku dan ibu bapakku dan orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua yang orang beriman laki-laki dan perempuan. Jadi yang pernah namu datang ke rumah Nabi Nuh, diampuni semua dosanya. Ya sama-sama Pak. Rabbi, Rabbi firli. Wali wali daya, Wali man dakhala Mukminan, Mu'minan. Walil mu'minina wal Mukminat. Masya Allah. Jadi kalau kita datang ke rumah saudara kita, saudara kita pernah baca doa ini, mudah-mudahan terampuni dosa kita dengan wasilah ini. Nah, ini rahasia-rahasia al-ghaib ini. Masya Allah. Nabi Ibrahim berdoa, ayo sama-sama Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Rabb kami ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang beriman pada hari terjadinya hisab hari kiamat. Kita dapat doanya Nabi Ibrahim juga, Pak. Belum lahir kita waktu itu kan? Masya Allah ketika Nabi Ibrahim berdoa ini. Masya Allah, sudah didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Inilah Pak. Teman dengan teman, memberi syafaat, memberi pembelaan. Sampai seperti itu. Surah Ibrahim ayat 41. Dengan itu juga Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW dengan firmannya, faalam annahu la ilaha illallah, wastaghfir li zambika, walil mu'minina wal mu'minat. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ini perintah Allah, Pak. Allah fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat kalau salat Jumat itu. Itu perintah Allah surah Muhammad ayat 19. Masya Allah. Kita mohonkan ampunan saudara kita. Mana ada rasa benci? Orang mintakan ampunan justru. Ha, nah, ini dia. Masya Allah. Dengan itu juga beliau SAW berwasiat dari Ubadah bin As-Samit. Dia berkata Rasulullah SAW sabda, Man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat. Kata Wallahu lahu bikulli mu'minin mu'minatin hasanah. Barang siapa memohonkan ampunan bagi orang mukmin laki-laki dan perempuan, niscaya Allah akan tuliskan kebaikan baginya dengan setiap orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan yang dia mohonkan ampunan. Kalau 1,2 miliar penduduk muslim Indonesia eh, dunia ini, kita doakan tiap hari, Allah maghfir lil mu'minin wal muslimat, al ahya minhum wal amwat, ditambah lagi yang meninggal, bukan hanya yang hidup. Innaka samiun qaribun mujibud da'awat, masyaallah. Yang meninggal dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai nak apa? Kita ini yang yang muslim, berapa orang, Pak? Dah sebanyak itulah kebaikan diberikan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian warujulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi dan dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul di atas jalan Allah dan berpisah juga di atas jalan Allah. Nah ini mudah-mudahan kita termasuk apa yang dinaungi Allah. Nanti Pak matahari penggalahan bahkan udah hancur sampai keringetan saking panasnya itu tergantung amal. Ada yang sampai semata kaki, sebetis, ada yang se ini sampai ada yang tenggelam, masya Allah. Nah, yang dinaungi Allah itu yang saling mencintai karena Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Masya Allah. Bahkan nih di halaman terakhir Pak, pada zaman dulu sebagian salaf memperhatikan keadaan orang yang berada di bawah tanggungan dan keluarga saudaranya dan memenuhi keperluan mereka setelah kematiannya selama berapa? 40 tahun. Arba'ina sanah wasal. Ya Allah. Ditolongi 40 tahun. Berarti seumur hidup dia Masya Allah. Dan itu enggak apa enggak ketukar rezeki itu diganti oleh Allah bahkan lebih banyak jadi innamatun saruna turzaquna bidu'afaikum kamu mendapat rezeki dan pertolongan dari Allah karena orang-orang lemah di antara kalian demikian sudah jam 6 lewat maaf nih kepanjangan nih materinya ya <laughs> ada yang ingin berdialog barangkali tafadhal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya Masya Allah, I love you Pak Mahfud. Betul. <laughs> <laughs> Masya Allah. Iya. Baik, masya Allah. Pertanyaannya berat nih ya. Ya, terima kasih Bang Hud. Jazakallah khairan. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun surah Al-Hujurat ya, surah 49, surah kamar-kamar. Di situ jelas sekali bahwa orang beriman itu bersaudara, apapun partainya ya. Nah, itu bersaudara, jangan sampai berantem gara-gara dunia, gara-gara kursi yang gak dibawa mati ya. Nah, apalagi nanti mati jadi musuhan. Tadinya baik, gara-gara kursi jadi musuhan. Belum lagi fitnah-fitnah, dengki-dengki itu dilarang oleh Islam, dilarang oleh Al-Qur'an ya. Surah eh, eh surah 49 ya, surah Al-Hujurat. A'udzubillahi Ya, jadi ini masalah ukhuwah ini penting sekali nih, apalagi masya Allah hanya karena jabatan kursi ya hanya karena uang semiliar, dua miliar, setriliun, dua triliun, berantem, masya Allah, naudzubillah dalik. Murah banget tuh harta ya. Bolehlah harta itu hilang, bolehlah nyawa ini hilang, ya. Tapi janganlah iman persaudaraan itu hilang dari hati kita. Jangan ya. Jadi apalagi nanti kita di Allah kalau rasa cinta itu sudah hilang. Yang kita bawa apalagi? Di dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, damaikan saudaramu. Jangan malah musuhan, jangan jadi kompor malah tukang hasut. Eh, eh jangan sama ini sih itu apa jangan nggak boleh. Jadi damaikan. Wattaqullah, takutlah kepada Allah, la'allakum turhamun. Ya, agar kamu apa mendapat kasih sayang ya. Eh jangan pilih dia, nanti ini dia, kamu pilih saya aja. Ah, ini kan hasut-hasut. Akhirnya apa? Menjelek-jelekkan saudaranya nggak boleh, itu nggak boleh. Masya Allah, di kitab Tauhid yang kita sudah kaji, ada Ali bin Abi Thalib itu. Jadi seseorang ini, Masya Allah, ini ngeri juga ya. Rezeki itu nggak kemana. Termasuk sebenarnya jabatan itu nggak boleh diminta sebenarnya dalam Islam ya. Tapi kalau dikasih nggak boleh nolak. Nah itu dia. Jadi eh, Nabi besok mengumumkan siapa komandan perang. Ini bendera perang ini akan kuberikan kepada seseorang yang dia dicintai Allah dan Allah dia mencintai Allah dan Allah mencintainya. Ber, oh, sahabat itu sampai begadang, bukan begadang nonton bola, Pak. Begadangnya ingin apa? ditunjuk Nabi karena dia mencintai Allah dan dicintai Allah. Masya Allah. Taruhannya nyawa pak. Bukan dapat uang, bukan dapat proyek, bukan. Taruhannya justru melepaskan nyawa di jalan Allah. Itu mereka berebut. Ngantri, begadang sampai. Tahajud malam itu sampai pagi nunggu Nabi keluar rumah. Nabi habis subuh keluar uh, dari masjid bertanya, di mana Ali? Aina Ali? Ali lagi sakit mata di rumahnya. Dia nggak bisa kumpul sama kami sekarang. Lagi sakit mata. Ya nggak bisa ngelihat pak. Akhirnya apa kata? Bawa dia ke sini ya apa diludahin apa matanya Ali <laughs> sembuh dengan izin Allah kan mandi manjur ya Nabi itu terus dia dikasih tongkat perang kalau emang rezeki jabatan bukan rezeki ya maaf ya jabatan itu amanah cobaan itu memang udah hak dia nggak akan kemana termasuk rezeki harta kesehatan itu kalau memang udah haknya seseorang itu datang ke dia lah kalau jabatan ini amanah ini bahaya cobaan ujian Kok diperbutkan yang semua sahabat dulu menghindari malah. <laughs> Nah, ini kembali lagi Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Damaikan saudaramu, jangan malah menjelek-jelekkan saudaranya. taqullaha la'allakum turhamun. Takutlah kepada Allah agar kamu mendapat kasih sayang Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Hai orang beriman, jangan satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Nih, hati-hati. Jangan satu partai mengolok-olok partai yang lain. Jangan satu caleg mengolok-olok caleg yang lain. Sekarang ada black campaign, misalnya enggak boleh itu. Dan siapa menanam dia menuai. Siapa yang apa buka aib saudaranya dibuka aibnya oleh Allah. Apalagi yang fitnah. Naudzubillah min dalik ya. Kemudian kuno khairan minhum. Bisa jadi yang mengolok yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Walanisa'u min nisa'in. Jangan satu wanita mengolok wanita yang lain. Asa ayyakuna khairan minhunna. Bisa jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum. Jangan kau celah dirimu sendiri. Jadi kalau kita mencela saudara kita, sedang mencela diri kita sendiri sebenarnya. Wala tanabazu bil alqab Jangan memberikan gelar-gelar yang buruk kepada saudara kita. Bi'sal ismul fusuku ba'dal ilman. Sesungguhnya sejelek-jelek panggilan, ya, apa fusuku ba'dal iman, kefasikan sesudah iman. Kafir kau, pada sang-sang muslim, enggak boleh. Wa man lam yatub fa ulaika zalimun. Ya, maka siapa yang tidak bertobat kepada Allah dia termasuk zalim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtani bukasiran minadz Hei orang beriman, jauhlah kalian sebagian prasangka. Nah ini, ada sebagian yang dibolehkan prasangka buruk kepada orang kafir, pasti itu wajib. Tapi kepada orang beriman jangan berprasangka buruk. Inna dan ismun karena sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan mencari kesalahan saudaramu. Wala yaqtaba'dukum ba'dha, jangan gibah. Ngomongin saudaramu. Apa itu gibah ya Rasulullah? Kalau saudaramu dengar dia marah. Ya ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhid maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka memakan bangkai saudaramu yang sudah mati? Wattakullah, takutlah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Di TV Malaysia itu ada iklan wanita berjilbab, cakep-cakep ya, jilbabnya hitam-hitam, cantik-cantik. Terus lagi makan saudara bangkai mayat, kain kafan dibuka dimakan. Nah, itu gambaran ayat tadi, Pak. Jangan gibah, kan sama seperti makan bangkai saudaranya. Ya, balik. Nah, sampai seperti itu. Jadi mari kita apa saling menasihati apa kemudian apa merasa diri banyak kekurangan ya bertawadhu ilallah tawadhu tadarru ilallah dan tawadhu sesama kita insyaallah dengan saling memaklumi saling maafkan, ya saling menolong dalam kebaikan dan takwa ini akan muncul keberkahan dari Allah SWT demikian Pak Mahfud ya mohon maaf kalau ada banyak kurang ya cukup ya iya Bu Zubir silakan 335 Betul. Betul. Ya, jadi kumpulnya karena Allah ini. Nanti bisa, ya. Ah ya rojulani ini kalau dalam Al-Qur'an rojulani kan dua laki-laki, rijal satu, rojulani dua laki-laki, ya. Uh, rojul satu, rijal banyak laki-laki, rojulani dua laki-laki. Ini gambar apa termasuk juga perempuan sama. Jadi rojul seperti Al-Qur'an itu kan kum ya karena Rasulullah SAW laki-laki jadi muzakkar gitu ya walaupun sebenarnya eh, semua kita kena ya eh, laki-laki dan perempuan nah jadi eh, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah jadi karena Allah jadi mencintai kita ini kan mencintai karena Allah kalau kita nggak mencintai karena Allah kita ber berkelahi nih saling ini ya wah tapi karena kita cinta karena Allah bisa kita satu soft di sini jadi karena Allah berpisah pun kita udah nggak ada ganjalan kita plong Bahkan rindu pengen ketemu lagi ah nanti habis ini misalnya ada duhur di sini misalnya nggak ada lagi pergi nggak ada safar ya ah pengen lagi ketemu rindu ada rasa rindu gitu kangen ya ingin melihat wajah sampai kemana ya pak itu ah mudah-mudahan sehat oh mungkin dia dalam perjalanan mungkin lagi pulang kampung atau lagi keluar kota ke rumah saudaranya itu saja jadi menanyakan sampai begitu masya Allah nah ini bertemu karena Allah berpisah karena Allah masya Allah <laughs> nah ya demikian ada lagi Wallahu alam.